selalu diupdate fotonya di Instagram tuh. Coba cali sana selalu ada situ. Ah, itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja muda mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibu yang terlalu berharap bana. <laughs> Ustaz, apa ubek istiqomah? Tiga. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah biker subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan, sama-sama suku motor jamaah sama-sama suko sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar. Makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent Tiba-tiba masuk ke parit. Nanti kau ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo aja pengajian pengajian setiap malam Sabtu kaduo setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam ampe tahajud dan witir. Jam ampe sampai jam 5 zikir muhasabah menangis mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh setiap Sabtu K2 tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan-relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak. Enggak ada tantangan yang enggak bangkit adrenalin kami gitu. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau ndak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya. Nauzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustadz menyebut